zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Al-ikhwatul kiram wal ikhwatul karimat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah buah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan kita masih dalam penjelasan perkataan Muhammad Abdul Abbas Ibnu Suraij radhiyallahu anhu atau rahimahullah ulama dari madhab Syafi'i rahimahullah sebagaimana nukil oleh Abdul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zinjani Az-Zinjani dalam kitabnya Jawabatul Masail beliau menceritakan kepada kita tentang bagaimana seyogyanya i'tiqad Ahlus Sunnah terhadap Allah yang intinya kita hanya membenarkan apa yang Allah benarkan berupa nama-namanya maupun sifat-sifatnya menetapkan bagi Allah apa-apa yang ditetapkan berupa nama-namanya maupun sifat-sifatnya dan menafikan atau menolak bagi Allah apa-apa yang dia nafikan bagi dirinya ya yang terdapat dalam kitabnya atau yang dijelaskan melalui lisan rasulnya inilah kaidah dalam memahami asma wa sifat apa yang Allah tetapkan tentang dirinya berupa nama-namanya, sifat-sifatnya tetapkan. Apa yang dia nafikan dari dirinya kita nafikan. Misalnya Allah menafikan dari dirinya sifat tidur, sifat mengantuk. Kita pun menafikan Allah tidak tidur, tidak pula mengantuk. Kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tertimpa rasa mengantuk ataupun tidur. Sinatun maknanya adalah an-naumul khafif. Tidur yang ringan namanya sinah. Allah menafikan dari dirinya lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa. Maka kita katakan Allah tidak punya sifat lupa. Allah menafikan dari, dari dirinya sifat zulm, al-zulmu. Dia tak pernah menzalimi hamba. Kita menafikan juga. Wa ma'ana bidzallamin lil 'abid. Ya, wama ana bizzallamin lil abid. Aku tak pernah menzalimi hamba-hamba. Dan nabinya mengatakan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hamba-hambaku aku mengharamkan atas diriku berbuat kezaliman, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Allah menafikan terdirinya sifat letih. Ya, Walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sitati ayyam wama masana min Sungguh kami telah menciptakan langit bumi dalam enam masa. Orang-orang Nasara mengatakan Allah menciptakan dan orang Yahudi bumi dan langit dalam enam masa kemudian Allah letih sehingga istirahat pada hari ketujuh. Maka Allah menafikan dalam ayat ini dia mengatakan kami menciptakan langit bumi dalam enam masa wa ma massana min lughub kami tak pernah ditimpa rasa lelah. Banyak sifat-sifat Allah dan segala macam sifat kurang bagi makhluk maka dia akan menjadi sifat yang kurang pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kita mengimani seluruhnya yang datang dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah dengan meyakini bahwasanya segala macam bentuk nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah dapat dengan nama-nama dan sifat makhluk. Walaupun terkadang ada kesamaan dari sisi nama, tapi berbeda dari sisi hakikat. Ya, apapun sifat Allah swt, ya yang ada pada makhluk kesamaan berupa nama-nama, tapi kita yakin tak akan mungkin sama hakikatnya. Allah mendengar, kita pun mendengar. Tak sama pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Dia mendengar semua bahasa ya dalam satu waktu berjuta hamba-hamba yang berdoa bermunajat kepadanya dia mendengar seluruhnya tak pernah tertukar antara satu dengan yang lain dia mendengar segala sesuatu ilmunya pun tak sama dengan ilmu kita walaupun sama-sama namanya ilmu karena zatnya tak sama dengan kita maka sifatnya pun tak sama dengan kita walaupun ada kesamaan nama-nama itu hanyalah merupakan kesamaan secara bahasa, tapi hakikatnya tak pernah sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Wa ya'lamus sirra wa akhfa. Di antara tafsir akhfa, Allah mengetahui apa yang tersembunyikan dalam hati kita. Bahkan Allah mengetahui apa yang belum lagi terdetak di hati kita pun Allah sudah mengetahuinya. Inilah makna akhfa. Belum lagi terdetak Allah sudah mengetahuinya. Ya, alimun ya bikulli syai'in bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Dengan detail, dengan rincian. Kita yang dalam diri kita saja pun kita tak tahu. Berapa jumlah rambut tak tahu. Berapa jumlah bulu-bulu yang tumbuh di tangan kita tak tahu. Allah mengetahui. Orang yang berkutu tak tahu berapa jumlah kutunya. Subhanallah. Padahal bersama dirinya. Bahkan yang paling krusial roh bersamanya dia pun tak tahu bagaimana roh. Jadi itu dalam menyipati nama-nama Allah SWT sifat-sifatnya kita mengimani dengan meyakini tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Ya, laisa kamitsli syai'un. Dengan tidak menolak sifat-sifat tersebut namanya ta'til. Sebagaimana sikap halu kalam yang banyak menolak sifat Allah. Yang tak masuk di akal mereka, keterangan dari Allah tentang dirinya mereka tolak. Ahlul kalam. Ya, mereka menolak Allah memiliki sifat datang hari kiamat. Kata mereka tak mungkin Allah datang, tak mungkin Allah turun, tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas aras tak mungkin Allah punya tangan dua tak mungkin Allah punya mata tak mungkin semua mereka tolak ahlu kalam namanya taktil taktil adalah menolak sifat-sifat Allah yang datang yang datang dari Allah ditolak mereka Mengapa mereka menolaknya? Jawabannya karena mereka sebelum mentaktil ini, sebelum menolak, mereka membayangkan Allah sama dengan makhluk namanya tamthil atau tasbih. Kata mereka kalau Allah turun berarti Allah SWT sama dengan makhluk baharu. Karena turun adalah konsekuensinya pindah dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk. Karena itulah Allah tak mungkin turun. Ini kerja mereka. Mereka membayangkan Allah seperti makhluk turun. Padahal Subhanallah, turunnya makhluk saja berbeda-beda satu sama lain. Bagaimana dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala? Turunnya malaikat-malaikat tak sama dengan turunnya burung-burung, tak sama dengan turunnya pesawat, turunnya pesawat, tak sama dengan turunnya kita. Turun kita pun dari tangga berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang merangkak dan seterusnya. Bagaimana mereka membayangkan Allah seperti makhluk akhirnya mereka tolak. Ya, ahlu taktil orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka tak berani menolaknya sebelum mereka membayangkan Allah SWT seperti makhluk. Kata mereka, kalau Allah punya dua tangan, tak masuk akal. Ya, ini sifat makhluk. Al-jariha, berarti Allah terdiri pada bagian-bagian ajza, kata mereka. Ya, ini sifat makhluk. Akhirnya orang-orang ahlu kalam menyembah Tuhan yang tidak ada ujungnya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewujud bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Ini mereka mendefinisikan Allah. Sementara Allah menyebutkan dalam ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersembunyi itu seharusnya Jadi <clears throat> kita mengatakan bersembunyi itu seharusnya bukan berarti Allah diliputi oleh aras. Diliputi oleh tempat. Allah tak butuh aras. Sebelum aras ada, Allah sudah ada. Allah tak butuh tempat dengan pengertian yakni diliputi oleh aras. Subhanallah. Ini <clears throat> keyakinan kita ahlu sunnah. Jadi orang-orang ahlu kalam ini berangkat kepada ta'til menolak sifat-sifat Allah sebelumnya mereka hingga terlebih dahulu di stasiun yang bernama tasbih atau tamthil. Diserupakannya dulu. Akhirnya ah tak mungkinlah Allah seperti ini. Mereka tolak. Banyak ayat yang mereka tolak. Ya. Serupakan dengan makhluk ketika oh nggak mungkin lah Allah seperti ini, berarti seperti makhluk karena diserupakannya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Kenapa tak sama karena zatnya Allah tak sama dengan zatnya makhluk? Kok imani apa dikatakan nabimu selesai. Dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala tak pernah di bawah makhluk. Tak pernah Allah SWT dalam makhluk. Tak pernah selama-lamanya makhluk dalam Allah. Antara keduanya terpisah. Jadi bagaimana turunnya? Jangan kau tanya bagaimana. Tak boleh bertanya bagaimana karena Nabi tak bertanya Allah bagaimana kau turun seperti malam terakhir. Nabi tidak bertanya, Nabi diam, kau diam. Dia mengatakan turun seperti malam terakhir ke langit dunia itu nabimu dan hadisnya sahih, tak mungkin Nabi berdusta. Yang mengatakan datang di hari kiamat itu Allah Tuhanmu wajah wajah Rabbu kawal malaku safan safa datanglah Tuhanmu untuk menyidang manusia di hari kiamat dan malaikat datang bersaf-saf. Yang mengatakan datang itu Tuhanmu, mengapa kau tolak dia datang? Bayangan mereka datang itu kan konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala itu menilisi, ya mukhalafatul hawadis sifat Allah kata mereka. Ini yang kita hafalkan sejak kecil. Sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, keempat mukhalafatul hawadisi. Ini mereka yang buat sendiri sifat Allah, bukan Allah. Apa kata mereka? Ciri-ciri Allah Tuhan adalah menyelisihi yang baru. Kalau yang namanya datang, itu sifat makhluk. Berarti satu tempat ke tempat lain itu datangnya makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Kita akan menjelaskan sifat-sifat disebutkan oleh beliau di sini ya Abu Abbas Ibnu Suraid radhiyallahu anhu rahimahullah. Ya. Selama memang keterangannya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tiqat al athbat kita terima. Dengan tidak menyerupakan dan tidak menolak, dengan tidak menyimpangkan namanya tahrif. Dengan tidak bertanya bagaimana namanya takyif Ya. Maka di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam hadis-hadis beliau, hadis-hadis Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam banyak dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Pada pekan lalu kita sebutkan beberapa sifat seperti al-fauqiyah, Allah selama-lamanya di atas. Al-fauqiyah dari kata-kata fauqa. Meski Allah turunkan lagi di dunia, jangan pernah kau bayangkan Allah SWT diliputi oleh langit kedua, ketiga, keempat, ketiga. tidak mustahil. Karena dia selama-lamanya di atas. Jadi Ustaz bagaimana turunnya? Jangan tanyakan bagaimana. Allah yang mengatakan dia itu di atas wa qahiru fawqa ibadih. Dia yang perkasa di atas semua hamba-hambanya. Bukan di mana-mana dengan zatnya. Ya. Kata Allah tentang malaikat ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka. Di atas. Bahasa Arabnya fis sama, di atas. As-sama bermakna ulu. Atas. tum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas? Kata mereka, Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah ada dalam satu jihad. Jihad ciptaan Allah, ada atas, ada bawah, ada tengah. Itu jihad bagimu, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tak ada jihad. Bagi kita ada siang malam, bagi Allah tak ada siang malam. Bagi kita. Ini pun karena kita di dalam planet bumi aja ada siang malam. Kalau mungkin ke tempat yang lain, planet lain, Allah alam, saya belum pernah pula ke sana. <laughs> Allah. Seperti sifat al-fauqiyah. Ya. Tabliau kal-fauqiyah wa nafs, sifat jiwa kata Allah swt tentang Nabi Isa di hari kiamat Isa berkata tentang Allah, "Ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi." Ya Allah, Engkau tahu apa dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Aku tak tahu apa dalam dirimu. Menunjukkan Allah memiliki sifat nafs diri. Tak sama diri Allah dengan diri makhluk. Ya, wal yadain, dua tangan. Ya, dari mana kita tahu? Dalam Quran. Ma manaka antas lima khalaqtu biyadayya? Mengapa engkau enggan iblis sujud dengan makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? biadaya. Ya, biyadayya artinya dengan dua tanganku. Allah menafikan kaum Yahudi yang mengatakan Allah itu kikir. Qalat yadu yahudu yadullahi maglulatun. Berkata Yahudi tangan Allah terbelenggu. Maknanya Allah tuh kikir tak mau berinfak. Kata Allah gullat aidihim. Tangan mereka yang terbelenggu. Yahudi itu yang kikir. Riba itu dari mereka berasal karena kikirnya tamaknya mereka. Bal yadahu. Tapi kedua tangannya mabusu totan terbentang. Yang mengatakan dua tangan Allah imani wal yadain was sama wal basar sifat mendengar, melihat, wal kalam berkata-kata, wal ain melihat. Sudah kita jelaskan sebagiannya. Allah melihat kita. Kata Allah kepada Nuh, "Fasna'il fulka bi wahyi bi a'yunina wa wahyina, wala tukhatibni fil ladzina zalamu wahyinu Buatlah bahtera tersebut dengan penglihatan mata-mata kami bi'ayunina. Ar-Razi mengatakan kalau ditetapkan Allah SWT sebagai terdapat dalam Quran akan muncullah Allah yang sangat mengerikan kata Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Dan Razi yang satu itu. Ar-Razi akan muncul Allah yang mengerikan. Kata dia, karena memang dia mencerna Allah dengan akalnya. Ya, kata dia ini Yunina dengan mata-mata kami kata Allah. Berarti Allah punya banyak mata, kata dia. Subhanallah. Karena kekurangan ilmunya tentang hal ini. Bahwasanya kita boleh menisbatkan kepada diri kita kata-kata kita walaupun kita sendiri. Ini saya nih, saya ngomong tentang diri saya sendiri, saya katakan kita. Ya, demikian juga menisbatkan mata kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Bi ayunina bukan berarti Allah memiliki mata yang banyak. Ahlu sunnah mengatakan Allah memiliki dua mata yang sempurna bagi Allah. Memang Allah tak pernah terangkan secara eksplisit Allah memiliki dua mata. Tapi dari mafhum, pemahaman ketika Rasulullah mengatakan tentang Dajjal turun di bumi. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Tuhan kalian itu bukan matanya picak sebelah. Berarti kalau bukan picak sebah berarti sempurna matanya. Sebagian orang menganggap Dajjal itu mata satu. Tak pernah yang tak pernah Nabi mengatakan Dajjal itu matanya satu. Dia matanya dua. <laughs> Tapi satu tak bekerja. Yang sebelah kanan. Ya. Subhanallah. Kalau anda kata Tuhan Allah bukan seperti Dajjal yang awar matanya hanya satu yang berfungsi. Berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna. Ya, manhaj ahlu sunnah jamaah. Ya. Banyak syubat-syubat mereka. Di antaranya lagi kata beliau sifat al-ain wan nazar melihat ya. Al-iradah ya Allah SWT memiliki sifat iradah kehendak. Baik iradah kauniyah kehendak sifatnya umum mencakup segala hal, baik yang tidak diridhai seperti Allah berkehendak agar semua manusia tak beriman tapi beriman sebagian, kafir sebagian. Itu iradah. Namanya iradah kauniyah ataupun iradah syariah. kehendak Allah ridhai seperti iman, Allah berkehendak ya orang-orang beriman dan dia ridhai iman tersebut. Tapi tidak semua hamba-hambanya diciptakan beriman. Al-irada, ar-ridha, sifat ridha bagi Allah. Allah ridha. Allah meridai hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya meridai Allah tabaraka taala. Dalam surah Al-Bayyinah ketika Allah menceritakan tentang sifat orang-orang beriman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Coba kau cari dalam sifat 20 ada enggak sifat ridha? Tak ketemu. Ini semua banyak tak ketemu. Ini sama basar oke okay mereka kui tapi ridha enggak ada. Kenapa kata mereka mustahil Allah punya sifat ridha? Itu bukan ridha maknanya. Ridha itu sifat makhluk. Ya. Demikian juga sifat ghadab, murka. Kata mereka, mustahil Allah bersikap murka. Itu sifat makhluk. Allah tidak punya, punya sifat murka. Padahal Quran menyebutkan. Alam taro ilal ladina tawallu tidak akan kembali kepada satu kaum yang memberikan loyalnya kepada satu kaum kafir? Alam taro ilal ladina tawallu qauman ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Allah yang mengatakan dirinya murka. Kata ahlu kalam, tidak mungkin Allah punya sifat murka. Tidak apa maknanya? <laughs> Kata mereka bukan murka, tapi iradatul lintiqam, berkehendak untuk membalas. Kehendak. Kita katakan, kenapa kau payah membalik-balikkan ya, ghadab, sifat murka dengan berkehendak untuk membalas? Ya, kenapa kau tolak sifat murka? Murka itu sifat makhluk. Kita katakan kalau begitu kehendak juga sifat makhluk. Karena makhluk juga punya sifat kehendak. Mereka akan menapi, mereka katakan, iya makhluk punya sifat kehendak, tapi berbeda kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Kata mereka, kita katakan, ya kau katakan pula hal yang serupa. Allah punya sifat murka, marah. Sebagaimana manusia punya sifat murka, tapi tak sama murka Allah dengan murka manusia. Selesai. Kemudian kata beliau, ya, wal ghadab wal mahabbah sifat cinta wal karahah sifat benci saya sudah sebutkan sebagi, sebagian besarnya kemarin. Wal inayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hamba-hambanya ya, memperhatikan mereka. Ya, wal qurb wal bu'd Allah memiliki sifat dekat dengan hamba-hambanya dengan ilmunya, pendengarannya, kekuasaannya wal bu'd Allah Subhanahu wa taala memiliki yakni sifat al-bu'd dalam pengertian dia jauh di atas arasnya zatnya tapi senantiasa menyertai hamba ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya wasukhtu wal istihya ya sifat murka, sifat malu, ad-dunu, sifat dekat. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan. Taqaba qausaini au adna au adna. Contohnya dia lebih dekat daripada satu tombak atau lebih. Dua tombak ataupun satu satu tombak. Wasu'udul kalam at-tayyib ilaihi. Allah disifati naik kepadanya semua kalimat yang baik-baik. Wal kalimut tayyib wal uh, wal kalim kata Allah Subhanahu wa taala uh, dalam Al-Qur'anul Karim ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepadanya lah naik semua kalimat yang baik-baik. Ya, wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah SWT diangkat segala amal-amal saleh. Wa urujul malaika Allah disifati dengan naiknya malaikat-malaikat kepadanya, waruh dan Jibril. Ta'rujul malaikatu waruh ilaih kata Allah dalam surah maarij Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril dalam hitungan yang kalau kalian hitung dengan dengan dengan hitungan dunia 50 ribu tahun. Wa Quran minhu disifati Allah dengan turunnya Quran daripadanya. Allah mengatakan tentang Al-Quran tanzilun min rabbil alamin. Turun Quran ini daripada Allah Tuhan semesta alam. Wa nida'uhu al-anbiya juga disifati dengan menyuruh para nabi. Allah menyuruh para nabi-nabinya ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Yahya al kitaba biquwwah wa Yahya ambillah kitab ini dengan dengan kuat. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi Wahai Zakaria, Allah menyeru mereka. Tapi kalau kau perhatikan semua nabi-nabi Allah seru dengan namanya langsung. E, berbeda dengan Nabi Muhammad, Allah menyeru nabi kita dengan kata-kata ya ayyuhar rasulu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Semua nabi-nabi Allah panggil dengan namanya kontan. Ya Yahya, ya Zakaria. Ya Adam, tapi ketika nabi kita, ya ayyuhar rasul, menunjukkan betapa agungnya kedudukan nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Allah manggil langsung Muhammad dengan kata ya Muhammad tak ada. Nama Muhammad memang ada, tapi bukan dalam bentuk seruan panggilan. Muhammad dan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladina amanu ma'hu. Orang-orang beriman dengannya. Asyidda al-kuffar. Mereka tegas dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka saling merahmati antara mereka. Di sini Allah tidak langsung manggil Nabi, menceritakan tentang Nabi, Nabi sebagai orang ketiga. Tapi ketika menunjukkan Nabi sebagai orang kedua, Allah tak pernah panggil ya Muhammad, tapi ya ayyuhar rasul. Salawatu rabbi wassalamu alaihi. Kemudian yang lainnya Wa qawluhu lil malaikah, Allah berkata-kata kepada malaikat, banyak. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ingatlah manakala berkata malaikat Tuhanmu kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia. Ya. Wa qabduhu wa bastuhu Allah Subhanahu wa taala menahan, wa bastuhu Allah Subhanahu wa taala membentangkan. Menahan rezeki daripada sebagian hamba, membentangkan rezeki kepada sebagian hamba. Melapangkan sebagian hamba menyempitkan sebagian hamba. Ya, menyempitkan dada sebagian hamba, melapangkan dada sebagian hamba. Yaqbidu wa yabsud. Ya. Nabi yang mulia sallallahu meminta para sahabat untuk menetapkan harga pasar kata Rasulullah, "Innallaha wal musa'ir." Sesungguhnya Allah yang akan menetapkan harga. Innallaha wal qabidul ba'sid. Allah lah yang membuat harga menjadi melambung tinggi, Allah pula yang membuat harga menjadi menjadi rendah. Al qabidul ba'sid. Kalau anda kata Allah bentangkan banyak barang-barang di pasaran, berubahlah dia menjadi murah. Ketika musim rambutan, murah semurah-murahnya. Ketika tak musim, menjadi mahal. Itu hukum pasar. Banyaknya barang, sedikitnya barang. Dari mana? Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Allah ya wallahu ya besut. Kata Allah, dialah yang menggenggam dan yang membentangkan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu wa wahdaniyatuhu ilmunya dalam banyak ayat. Allah memiliki ilmu. Ya. Wa wahdaniyatuhu keesaannya. Qul huwallahu ahad katakan dia Allah yang esa wa qudratuhu wa masyiatuhu qudrah kekuasaan masyiah kehendak wa samadiyatuhu tempat bergantung semua makhluk Allahus samad wa fardaniyatuhu dialah Tuhan yang satu tak berbilang innallaha witrun yuhibbul witra wa awaliyatuhu wa akhiriyatuhu dialah yang awal dan dia yang akhir awal tak bermula akhir tak berkesudahan wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu dialah yang maha tinggi daripada hamba dari daripada segala hamba-hambanya wa batiniyatuhu dialah yang maha dekat daripada segala hamba-hambanya wa dialah Tuhan yang maha hidup hayyul qayyum ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dialah Allah yang maha hidup wa hayatuhu wa baqa'uhu kekalnya Allah ya kullu man 'alaiha fan semua yang di atas alam ini akan binasa wa yabqa berkekalanlah wajh rabbik wajah Tuhanmu dan wajah adalah merupakan hal yang paling mendominasi dalam sifat seseorang, ya. Lama kak tak aku tengok wajah si fulan. Bukan hanya wajah tapi seluruhnya. Demikian juga lah ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik berkekalanlah wajah Tuhanmu, bukan bermakna yang kekalannya wajahnya saja. Sebagaimana dipahami oleh orang-orang kurang ilmunya. Wah, bahaya lah Ustaz, berarti seperti kata mereka apa? Yang ribut. medali. Penyebutan wajah menunjukkan ini yang paling mendominasi sebagaimana kita mengatakan sudah lama aku tak aku tengok wajah kawan di Masjid Sabil Najah tak kemana dia tak nampak hidungnya bukan hidung semata ya kan nggak nyindir <laughs> jangan ada merasa tersindir ini bahasa gaya bahasa sebagaimana kita bisa kita gunakan Allah swt pun demikian jadi makna wajah wajah Rabbik berkekalan wajah Tuhanmu Bukan maknanya Allah hanya punya wajah saja, tidak. Ya, sebagaimana dikatakan al-hajju Arafat, haji itu Arafah, bukan maknanya hanya Arafah saja haji, tapi ini yang paling penting. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan solat dengan kata-kata ruku'. Ya, karena itu yang paling penting dalam gerakan-gerakan solat. Wa azaliyatuhu wa abadiyatuhu, dialah yang maha azali, abadi, ini mirip-mirip maknanya. Azali abadi kekal selama-lamanya. Wa nuruhu dia juga disifati dengan cahaya. Saya telah sebutkan Allah Subhanahu wa taala namanya nur cahaya dan juga memiliki sifat nur. Dia memiliki cahaya. Ya. Dan dia yang memberikan cahaya, memberikan kepada orang-orang beriman cahaya iman. Namanya cahaya ma'nawi. Yang terdapat dalam hati-hati kita. Ya, dan dia yang memberikan cahaya hissi. Dia yang menciptakan matahari sebagai cahaya di siang hari dan bulan sebagai cahaya di malam hari. Allah yang menciptakan semuanya. Dan nanti di hari kiamat akan terang benderang bumi dengan cahaya Allah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ini sifat bagi Allah dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Dan hijabnya cahaya kata Rasulullah, hijabu nurun, hijab Allah cahaya. Ini sifat Allah cahaya wa tajallihi Allah juga kelak akan menampakkan wajahnya kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Sebagaimana Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar memperlihatkan dirinya ketika dia mendengar perkataan Allah Musa tak sabar sehingga berkata Rabbi ini antur ilaik Tuhan berikan saya kesempatan melihat kepadamu kata Allah lantaroni engkau tak akan mampu melihatku di bumi ini bukan nanti di akhirat karena lemahnya manusia di bumi Hukum bumi tak sama dengan hukum akhirat. Hukum dunia ini kita penuh kelemahan. Lima hari tak makan mati kita. Sepuluh hari tak makan mati. Kita berdiri di hari kiamat di padang mahsyar seribu tahun tak mati-mati. Tak makan. Jangan diharap di sana ada bakso. Tak ada cerita. Ya, tak ada misu sana, tak ada soto. Allah buat kita kuat. Berbeda hukum akhirat dengan hukum dunia. Ya. Kata Musa alaihissalam, hari ini antur ilaik, berikan saya Tuhan kesempatan kepada mu Kata Allah, lantaran yang kau tak mampu. Walakin antur ilal jabal, coba kalah kau lihat ke gunung itu. Ada gunung Tursina di sana. mata tajalla rabbuhul jabal, manakala Tuhanmu menampakkan ya, menyingkap cahayanya, menampakkan dirinya kepada gunung, seketika gunung hancur. Gunung tak sanggup. Falamma tajalla rabbuhu inilah sifat-sifat tajallihi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Seketika gunung itu Allah buat hancur. Gunung tak sanggup. Apapun makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala di alam sekarang ini hancur binasa. Kata Nabi, "Lau kasyafa lahtaraqat subuhat wajhi mantaha basaruhu ilaihi min khalqi." Kalau Allah singkap hijabnya terbakar semua makhluk. Tak sanggup. Nanti di hari kiamat Allah buat kita beda dengan sekarang. Tubuh kita aja nggak sekarang. Sekarang ada yang semekot, semeter, kotor tubuhnya. <laughs> Hari kiamat Allah sempurnakan sebagaimana Allah ciptakan Adam alaihissalam. Subhanallah. Semua di hari kiamat berbeda dengan hukum dunia. Di sekarang, di sekarang nih banyak kita yang sudah tua-tua nih. Ya, banyak yang tua-tua. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar, nanti di di surga sana tak ada orang tua. Ya. Tidak kena ada orang tua. Allah buat semua muda. Semuanya gagah-gagah, yang jelek-jelek pun sekarang di dunia ini gagah nanti di hari kiamat. Allah dan tak ada yang jelek hakikatnya. Semuanya yang diciptakan sempurna, indah. Ya. Wal wajhu, sifat wajah bagi Allah dalam banyak ayat. Wa khalqu Adam salam biadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sudah saya sebutkan tadi. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa nahwi wa nahwu qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amintum man fis sama' wa qawlihi ta'ala وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله Kemudian kata beliau wa nahwu qawli contohnya firman Allah yang kita harus imani itu yang terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 16 a amintum man fis sama apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit makna di langit di atas langit bukan dalam langit karena fi dalam bahasa bisa bermakna al-ulu fil ulu artinya di langit. Kadang-kadang fi bermakna Allah, maknanya di atas langit. Wa qawlihi ta'ala juga firman Allah, wa huwallazi fis sama'i ilahun. Dialah Tuhan yang disembah di langit, wa fil ardi ilahun. Dialah Tuhan yang disembah di bumi. Bukan maknanya Allah di langit dengan zatnya Allah di bumi sebagaimana dipahami sebagian orang ayat ini. Banyak orang-orang yang punya subat besar sembarang comot ayat untuk membenarkan pendapatnya Allah itu ada di mana-mana. Kata mereka Allah berada di langit, Allah berada di bumi. Dalilnya wahwaladhi fi sama ilahun dialah yang di langit sebagai Tuhan, wafil ardi ilahun dan di bumi sebagai Tuhan. Iya, di mana-mana dia Tuhannya. Tuhan yang di langit Allah, Tuhan yang di bumi Allah. Maksudnya yang disembah manusia. Yang disembah malaikat di langit Allah, yang disembah manusia di bumi Allah dan dia zatnya mah tinggi di atas seluruh makhluknya. Bukan Allah dalam bumi, mustahil. Ya, Allah itu maha besar, bumi digenggamnya dari kiamat. Bagaimana Allah dalam bumi? Bagaimana Allah diliputi bumi? Mustahil. Bagaimana Allah diliputi langit? Mustahil. Langit digulungnya dengan tangkanan dari kiamat. Wa ma qadarullah haqqa qadrih mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah padahal bumi digenggamnya di hari kiamat wa samawati matwiyatun biyaminih semua langit yang tujuh dia gulung dengan tangan bagaimana mungkin dia di dalam langit jadi kau enggak usah muskil mendengar kata-kata Nabi turun sepertiga malam ke langit dunia enggak usah heran mengapa kau terima iya <laughs> ini Nabi yang mengatakan Berarti dia dalam langit. Itu katamu, bukan kata Allah SWT, bukan kata nabimu. Jangan kau samakan turunnya Allah dengan turunnya engkau. Ya. Naam. sama'uhu min ghairihi wa sama'u ghairihi minhu. Naam, wa sama'uhu min ghairihi. Allah mendengar dari yang lain selainnya. Allah mendengar dari hamba-hambanya. Wa sama'u ghairi minhu dan Allah disifati mendeng Allah disifati sebagian makhluk mendengar daripadanya sebagaimana Musa mendengar daripada Allah langsung. Di Gunung Tursina. Ya, manakala Musa menerima wahyu pertama dan manakala Musa mengambil kitab Taurat di Gunung Tursina. Ya, Musa mendengar daripada Allah dan Allah mendengar daripada Musa. Sebagaimana Nabi Muhammad mendengar daripada Allah ketika mengambil perintah salat di atas langit. Di atas Sidratul Muntaha. Ini makna wasima'uhu bin ghairi. Dia mendengar dari selainnya. Dia mendengar daripada hamba-hambanya seluruhnya. Dia mendengar daripada Musa, dia mendengar daripada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah. Dia mendengar daripada kita. Wasima'u ghairi minhu dan pendengaran sebagian makhluk dari Allah sebagaimana pendengaran Musa dan Muhammad. Naam. Wa ghairu dzalik min sifatihi al-muta'alliqati bihi al-madhkurati fi kitabihi al-munazzal 'ala Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ghairu dzalik min sifatihi al-muta'alliqah bihi dan masih banyak sifat-sifat lain yang berkaitan yang bergantung dengan Allah dengan zatnya al-madhkurah fi kitabil munazzal yang disebutkan dalam kitab yang diturunkan ya ala nabi juga terhadap apa yang turunkan kepada nabinya na'am wa jami'u ma lafadha bihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatih kagirsihi jannatul kagarsihi kagarsihi jannatul firdaus biyadihi kagarsihi jannatal ahsanallahu ilaikum كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة توبة وشجرة بيده وشجرة توبة بيده وخط التوراة بيده نعم Kemudian kata beliau rahimahullah al-madhkuratu fi kitabih al-munazzal ala nabiyhi sallallahu ya wa jami'i ma lafidha bihi al-mustafa dan segala yang disebutkan nabi yang mulia sallallahu nabi yang terpilih min sifatihi dari sifat-sifat yang wajib pula kita imani. Apa contohnya? Wa jami'u ma lafadha bihi. Ya. Contoh-contohnya ka gharsihi jannatal firdausi biyadihi. Contohnya Nabi menjelaskan Allah me, menanam berbagai macam tanaman-tanaman surga firdaus dengan tangannya kata Nabi. Kalau hadisnya sahih kita imani. Mengapa tidak? Ya, ka gharsihi jannatal jannatal firdausi biyadihi. Ya, wa syajarata tuba biyadih. Allah SWT meletakkan pohon tuba. Tuba adalah pohon yang begitu besarnya seorang ketika di surga ingin melintasi pohon ini seribu tahun baru bisa melewati pohon tersebut. Naungannya. Ya. Seratus tahun atau seribu tahun saya tak begitu ingat. Menunjukkan betapa lebatnya dia. Namanya tuba. Ya jannat al firdausi biyadihi wa syajaratat tuba biyadihi wa khatti taurata wa khatti taurati biyadihi. Contoh lainnya adalah Allah yang menulis Taurat dengan tangannya. Di antara kesiman Taurat, Allah tuliskan Taurat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi, Allah tulis dengan tangannya kitab Taurat. Dan dia turunkan sekaligus kepada Musa alaihi salam di gunung Tursina dalam bentuk lembaran-lembaran kita imani Islam memang hadisnya sahih. Ini menunjukkan keutamaan sebagian makhluk bersentuhan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya. Allah tanamkan pepohonan di surga Firdaus dengan tangannya. Allah tuliskan Taurat dengan tangannya. Terus. Wadhahki wa ta'ajjubi. Di antaranya adalah sifat dhahik, tertawa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yadhhaku rabbuka min rajulin laysa lahu sabwah. Kata Nabi Tuhanmu tertawa dari seseorang yang tak pernah mus punya masa muda yang bergejolak. Ya, jadi ada orang-orang yang masa mudanya hura-hura. Ada seseorang pemuda yang sejak kecil dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tertawa juga daripada dua orang yang saling berbunuh. Akhirnya kedua-duanya masuk surga. Sifat tertawa bagi Allah yang layak bagi Allah wa sifat at-ta'ajjub. Ta'ajjub, kagum, ya'jibu rabbuka. Allah SWT Tuhanmu kagum dari orang-orang yang digiring ke surga dengan pakai rantai. Yuqadu ila jannati bis salasil. Tafsirannya kata para ulama, ada orang-orang yang menjadi tawan perang karena kalah dalam jihad, menjadi budak, menjadi hamba sahaya dibelenggu jadi tawanan. Kemudian akhirnya setelah jadi tawanan masuk Islam, kemudian beriman, meninggal di atas keimanan. Kalau bukan karena peperangan, kalau bukan karena dibelenggu tangannya enggak diborgol, dia tak pernah beriman. Allah kagum dengan orang-orang semacam ini. Takjub. Dan takjubnya Allah tak sama dengan takjubnya kita. Ya, yuqadu ilal jannati salasil, digiring ke surga dengan rantai, dipaksa masuk surga. Subhanallah dirantai, diborgol, digiring masuk surga. Tafsirannya kata Syekh Saleh Fuzan, dalam jihad kalah, jadi tawanan dibelenggu, kemudian menjadi budak. Kemudian setelah menjadi budak berinteraksi dengan kaum muslimin, beriman, mati masuk surga. Sifat Tajub Naam. Di antaranya juga sifat Allah meletakkan kakinya di atas neraka. Maka berkatalah neraka, "Qad Ya, Nabi kita mengatakan terus-menerus neraka itu meminta tambahan, tak mau diam. Tidak mau diam. Allah menyebutkan dalam surat Qaf. Ya. Yauma naqulu li jahannam, ingatlah pada hari kan berkata kepada neraka jahanam, halim talati, engkau sudah penuh, fataqulu atau wataqulu hal min mazid, maka berkata neraka jahanam, apakah masih ada tambahan Tuhan? Aku belum sempurna penuhku. Terus minta tambahan-tambahan. Kata Nabi, hatta yadha'al jabbaru qadamahu 'alaiha. Hingga akhirnya Allah meletakkan telapaknya di atas neraka. Maka seketika neraka bergoncang, fayanzawi ba'dhu ba'din, fataqulu maka berkatalah ketika neraka qad qad cukup Tuhan cukup penuh penuh. Subhanallah. Kita iman ya Allah punya telapak kaki. Kenapa? Nabi yang mengatakan, apa payahnya? Ya, Diletakkan telapak kakinya di atas neraka, neraka guncang baru neraka diam. Berkata kot, kot. Ini semua yang kita katakan ada hadisnya, hadisnya sahih. Maka wajib kita terima, kita imani. Jangan kebayangkan, eh, terbakarlah Ustaz, itu engkau. Emangnya Allah sama dengan dirimu? Ya. Allah Akbar. Masuk waktu Isya. Masuk. Taib. Ya, kita padakan sampai di sini. Masih panjang hadis-hadisnya ini. Sabar-sabar saja antum, tetap istiqamah untuk datang. Masih banyak sifat-sifat Allah yang belum lagi kita sebutkan di sini. Ustaz yang di, dikatakan bumi yang sekarang ini bukanlah bumi yang ada nanti di akhirat bagaimana firman Allah ya matubat al-ardi ghair ardi wa samawat dan dikatakan tubuh tubuh e, manusia di surga nanti ya 60 hasta dan bagaimana dengan dengan apanya nih? Bagaimana pula dengan aduh apa ini Ustaz Peri? Bagaimana dengan tulisan dokter kayaknya nih? Bukan dokter mobil bukan. Tulisan si Ibrahim tuh. Saya tahu tuh. Hah? <laughs> Bagaimana dengan besaran, Ya Allah, bahkan kau kan takjub. Hadis yang sahih. Nanti di hari kiamat, ya geraham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Betapa besarnya Uhud. Begitulah besarnya geraham ahli neraka. Betapa besarnya Allah buat mereka supaya mereka teruk benar-benar merasakan azab Allah SWT. Gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Mengapa kau tak percaya? Ya, Allah akan buat kita tubuh yang ideal sebagaimana menciptakan Adam. Adam itu sempurna penciptaannya. Ya, istilahnya kepala kodinya itu Adam. <laughs> Allah ciptakan dengan dua tangannya dan terus hamba berkurang, berkurang, berkurang. Ya. Nanti Allah kembalikan sempurna kita semua ciptaannya. Berarti kita sebesar Adam, ya sebesar Adam. Sebesar tiang listrik tadi ya. Allah alam kau kulat yang listrik ada enggak 16 hasta itu? Berarti kita jadi raksasa Ustaz raksasa bagimu sekarang. Subhanallah. Ini hukum akhir berbeda dengan hukum dunia. Selama hadis yang sahih kita terima. Dikatakan umur kita semua nanti kalau masuk surga, semoga masuk. Amin. <laughs> Umur kita tuh umur 30-an tahun. Ini umur yang paling sempurna. 30 33 itu umur kita semua. Ya, bagaimana yang bayi start ketika meninggal, bayi masih kecil. Allah buat semua sama sebaya. Gimana membedakan bapak sama anak? Tahunya kau nanti itu mana bapakmu. <laughs> Ini dia bawa akan urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi payah runyam. Ya, bumi ini Allah SWT gulung. Kemudian dibentangkan bumi yang bukan bumi ini dia. Tapi tadi bumi ini bahannya. Yang matubatul ard. Langit pun bukan langit ini yang kau lihat. Wasamawat Wa barazu lillahil Semua mereka berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa. Kapan pada hari bumi diganti bumi, langit diganti dengan langit. Bagaimana itu Ustaz? Nanti kalau kamu tahu, tunggu masanya. Tak usah sekarang, tak usah tergesa-gesa. Akan datang masanya nanti. Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wa baraka Muhammad wa akhiru alamin.